nah mereka mengingkari keras bahwasanya agama Islam bermadhab mazhab dan juga mereka mengingkari keras tentang pengelompokan dalam agama Islam kita akan lanjut simbol dakwah ahlu sunnah berikutnya dalam tulisan ini saya kita baca berkata sang penulis Syekh Abdul Razak An-Nahmi hafizahullah taala. Da'watu ahli Sunnah itu min at-tashabbuh bil kuffar wa min al fikri. Dakwah ahli sunnah memberikan peringatan peringatan kepada umat akan menyerupai kaum kufar jadi menyerupai kaum kufar adalah hukumnya tidak boleh akan datang nanti kesimpulannya adalah haram. Haram menyerupai kaum kafir. Yang wajib adalah menyelisihi. Serta memberikan peringatan juga tentang Ghazwul Fikri, perang opini. Nah, Sebelum kita lanjut membaca apa yang ingin disampaikan kepada kita pesan dan pesan dalam judul bab ini, pertama-tama kita harus ketahui bahwasanya al kufar al kufar orang kafir adalah lawan bukan adalah musuh bukan teman. Nah, orang kafir adalah lawan Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya" Turkuna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq al ayat wahai segala orang yang beriman jangan langsung menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali apa kalian bermuamalah kepada mereka dengan saling cinta mencintai padahal mereka telah mengingkari apa yang ada pada kalian berupa al-haq jadi ini hakikat daripada orang kafir apa itu musuh Allah dan musuh orang mukmin jadi orang kafir adalah musuh nah orang kafir adalah musuh datang juga dari Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu La tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum Wahai segenap orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Nasara sebagai wali-wali bagi kalian. Jangan jadikan mereka teman, pelindung, pembela, penolong, pembantu. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, berarti dia bagian daripada mereka ya dia sama dengan orang kafir. Ini hari yang pertama harus kita ketahui bahwasanya orang kafir adalah musuh. Orang kafir adalah musuh. Kemudian hal yang kedua harus kita tahu juga berdasarkan Al-Qur'anul Karim orang kafir masuk di dalamnya orang musyrik, Yahudi dan Nasoro Selain mereka adalah musuh, Allah menerangkan juga dalam Al-Quran bahwasanya mereka berusaha untuk mencelakai kalian. Mereka tidak, tidak akan tinggal tenang dan senang kalau kalian senang dan tenang. Mereka tidak suka dengan tersebut. Mereka mau kalian celaka. Mereka mau kalian binasa. Mereka mau kalian mengikuti agama mereka. Ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala akan datang juga penyebutan ayat tersebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak akan ridho terhadap kalian. Ya, mereka tidak akan tenang. Hatta tattabi'a millatahum sampai engkau mengikuti agama mereka. Jadi mereka mau ya adalah kita ikuti agama mereka. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang orang-orang musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Dan senantiasa mereka, jadi orang-orang musyrik akan memerangi kalian sampai mereka berhasil mengembalikan kalian ke agama mereka semampu mereka. Inilah hakikat orang kafir masuk di dalamnya Yahudi Nasoro orang musyrik mereka mau menyesatkan nah mereka mau mengkufurkan mereka mau membinasakan dan mencelakai orang-orang musyrik kata Allah Subhanahu wa taala waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa mereka berangan-angan kalau kalian kafir sebagaimana mereka juga kafir akhirnya kalian sama-sama menjadi orang kafir pertama adalah kita ketahui bahwasanya orang kafir adalah musuh, orang kafir adalah senang untuk mencelakai orang muslim. Kalau itu jangan menyerupai mereka. Dan ini terlarang. Kalau itu yang, yang tepat adalah untuk menyelisihi mereka. Kemudian faktor kedua dari judul bab Demikian juga Ahlu Sunnah memberikan peringatan tentang perang opini. Ketika orang kafir yang mana pentolannya adalah orang Yahudi, orang Nasr orang musyrik. Ketika mereka berperang dengan fisik, mereka selalu kalah. Dan sejarah mencatat akan hal tersebut. Di perang Badar, orang musyrik kalah. Di perang Khandaq, orang musyrik Yahudi, Badui kalah. Di perang Khaybar, orang Naam Yahudi kalah. Dan seterusnya. Ketika mereka berperang dengan orang-orang muslim, kemudian perang kontak fisik mereka kalah, mereka rubah strategi, mereka nggak mau lagi perang dengan orang muslim dengan perang fisik. Karena bukan main ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentara kaum muslimin dari kalangan para malaikat untuk menghancurkan orang kafir. Dan itu mereka rasakan. Akhirnya mereka rubah strategi dengan cara perang opini, perang urat saraf, perang yang tidak menggunakan kekuatan tapi pakai otak. Nah, mereka cokoki kaum muslimin dengan tontonan-tontonan yang merusak, diberikan makanan-makanan yang merusak akidah mereka, agama mereka, pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah umum yang mereka masukkan dari sisi itu yang tujuannya adalah untuk menyesatkan kaum muslimin. Waliyadullah. Perang opini mereka pakai, perang urat sarah mereka pakai, tidak lagi gunakan perang secara fisik. Karena catat sejarah mencatat bahwa mereka selalu kalah Nah, mereka selalu kalah ketika perang secara fisik. Dan ini hendaknya waspada. Dan tidak ada yang memikirkan tentang bahaya yang satu ini kecuali ahlu sunnah. Kecuali ahlu sunnah. Dakwah yang lainnya tidak peduli. Bahkan dakwah yang lainnya mereka tak segan-segan untuk menyerupai orang kafir. Baik itu pakaian mereka, cara hidup mereka. Dan seterusnya kita akan dapatkan. Dapatin nanti dari penjelasan dari sang penulis. Ini semacam mukaddimah, kita akan lanjutkan apa yang beliau ingin sampaikan kepada kita berupa pesan dan kesan dalam judul bab ini. Berkata sahabat Nabi semoga Allah menjaga beliau. Waktu hadiruna nas min at-tashabbuhi bil kuffar. Dakwah Ahlussunnah memberikan peringatan kepada umat manusia untuk tidak ber menyerupai orang-orang kafir. Menyerupai orang kafir adalah haram. Akan datang nanti landasan hukumnya. Yang wajib adalah menyelisihi orang kafir dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Dan ini usul, perhatikan, ini adalah usul akidah agama Islam yang tidak boleh untuk diselisihi. Barang siapa yang menyelisihinya berarti dia keluar dari usul. Datang dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Tirmidzi Abu Dawud dan yang lainnya Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'istu bisayfi baina yaday sa'ah wa ju'ilat rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ilat dhillatu was-sigaru ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Akan datang nanti. Kita sebutkan kepada kita. Nah, inti dari hadis adalah waman tasyabbah biqaumin Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum maka dia bagian daripada kaum tersebut. Menyerupai orang Yahudi berarti sama saja dia adalah Yahudi. Menyerupai orang Nasoro berarti sama saja dia adalah orang Nasoro. Menyerupai orang musyrik sama saja berarti dia adalah orang musyrik berdasarkan hadis ini. Yaitu menyerupai terhadap satu kaum Pertanda bahwasanya dia cinta kepada kaum tersebut, dia suka kepada kaum tersebut, dia ingin masuk di antara bagian kaum tersebut. Ahlu sunnah memberikan peringatan kepada umat manusia untuk tidak menyerupai orang kafir. Wa min kubuli mukhattatatihim wa turukihim asyaitoniyah allati adkhaluha 'ala muslimin Dan juga ahlu sunnah, dakwah ahlu sunnah memberikan peringatan kepada umat manusia untuk tidak menerima agenda kehidupan mereka, jalan-jalan syaitaniah mereka yang mereka selipkan ke dalam kaum muslimin. Dan ini tak terbendung. Hal ini sulit untuk disterilisasi apalagi dengan era globalisasi zaman kita sekarang ini. Hampir tadi sebedakan antara nah seorang muslim dan seorang kafir ketika bersanding berdempet. Tadi kita bedakan entah yang mana yang muslim mana yang kafir sama-sama kafir. Karena dari penampilannya tadi saya kita bedakan. Artinya apa? Kaum muslimin telah menyerupai orang kafir dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Dalam cara berpakaian, metode kehidupan, bahkan dalam enam dalam hubungan lawan jenis tidak lagi diatur dengan cara pernikahan, tapi dengan perzinahan, dalam tatanan bernegara bukan lagi dengan istikhlaf tapi demokrasi akan datang nanti bosnya dan seterusnya tak satu sendi-sendi kehidupan kaum muslimin kecuali mereka adopsi dari orang-orang kafir Allahul musta'an Dan Al-Sunnah memberikan peringatan akan hal tersebut Al-Sunnah Alhamdulillah masih konsisten di atas agama Islam yang suci, murni, bersih dan mereka tidak berubah. Pakaian mereka tampil dari dari kepala sampai enam ujung kaki. Islam menandakan Islam. Baiklah kaum muslimin di luar sana tak tahu apa, apakah Islam atau selain Islam. Dari pakaian saja tidak menandakan tentang mereka adalah kaum Islam. Kecuali nanti mereka masuk ke dalam tempat ibadah agama Islam masjid baru oh ternyata mereka Islam karena sholat. Fa inna Allah Ta'ala yaqul wa lan tarda anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Karena sungguh Allah yang Maha Tinggi berkata, orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan tinggal diam sampai kalian mengikuti agama mereka. Lihat, orang Yahudi, orang Nasara tidak mau diam. Nah, orang Yahudi, orang Nasara tidak mau tinggal diam. Artinya apa? mereka setiap hari, setiap saat, setiap waktu berpikir bagaimana caranya agar agama Islam atau kaum muslimin pengatut penganut agama Islam mengikuti agama mereka dan itu profesi mereka, kerjaan mereka. Dan ini berita datang dari Rabbul Alamin. Waman asdaqu minallahi kila, waman asdaqu minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih lebih jujur, lebih terpercaya ucapannya dari Rabbul Alamin, Tabaraka wa Ta'ala. Ini berita dari Allah. Bahwasanya orang Yahudi tidak akan tinggal diam, orang Nasara tidak akan tinggal diam. Sampai mereka betul-betul menyesatkan agama Islam, Kalau orang Yahudi, kalau orang Nasara tidak tinggal diam, hendaknya ada juga di antara agama Islam dan ini terjadi pada ahli sunnah, dakwah ahli sunnah mereka pun tidak tinggal diam untuk terus mendakwakan agama Islam semampu mereka. Pagi, petang, siang dan malam. Terus mengajarkan kaum muslim memberikan peringatan kepada mereka bahwasanya jangan menyerupai orang kafir karena itulah trik-trik non-Islam untuk menyesatkan kaum muslimin. Mulai dari menyerupai dengan yang sangat teringat pakaian kalau sudah suka dengan pakaian mereka, cara bergayanya mereka sedikit demi sedikit akan ambil kalau begitu nah menjadi hidup mereka. Nah, kalau begitu nanti selama lama kelamaan mereka pun akan mengikuti agama mereka. Dan ini yang terjadi. Inilah yang terjadi. Para ulama, ulama ahli sunnah khususnya Nah mereka memiliki firasat dan ilmu pengetahuan yang lebih daripada yang lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya agama Islam sekarang merosot, degradasi, mundur ke belakang. Yang mana dahulunya mereka adalah jaya. Nah, di permukaan bumi dengan alasan satu ini karena terlalu jauh mereka mencontoh orang-orang kafir. Syekh bani rahimahullah taala ketika beliau beliau tinggal di yang dahulunya adalah jazirah Arab, maksud kami uh, negeri Islam di daerah Palestina, daerah Yordania dahulunya. negeri nah, itu negeri tersebut banyak ulama kaum muslimin berjaya. Beliau mengatakan, kenapa sekarang kaum muslimin merosot? Malah mereka mengadopsi kehidupan dengan ala barat, ala Kristen, ala kafir. Karena bermula dari agama Islam sendiri. Beliau katakan bahwasanya sudah sangat jarang kaum muslimin. Contoh paling kecil beliau katakan tak ada lagi penutup kepala di atas kepala mereka kalau keluar rumah la imama wala kolam suwa wala kopiah wala peci itu, itu, itu permulaan yang ringan. Nah, karena ciri khas agama Islam ditinggalkan suatu saat nanti yang mereka pakai adalah ciri khas orang kafir, pemohon Dan terbukti itu. Ini firasat para ulama. Kenapa? Kenapa Palestina selalu kalah berperang dengan Zionis Israel kalah terus? Bagaimana mau menang sedangkan perang saja dipakai pakainya orang kafir? Terlihat dari pakaiannya, pakaian orang kafir. Bagaimana benar melawan orang kafir itu sendiri? Karena dari Allah tidak akan datang dengan cara bermaksiat. Tegakkan dulu syariat Islam pada diri kita, Allah akan tegakkan syariat Islam di permukaan bumi. Kita lanjut kata beliau. ففي هذه الآية يخبر الله أن اليهود والنصارى لا يرضوا عن المسلمين حتى يتشبهوا بهم ويعملوا مثل ما يعملون. Dari ayat ini Allah Ta'ala memberitakan bahwa kaum Yahudi dan Nasoro tidak akan tinggal diam akan kaum muslimin sampai mereka menyerupai sampai kaum muslimin menyerupai mereka sampai kaum muslimin mengamalkan apa juga yang mereka amalkan Nah, dan mereka berhasil. Kaum Yahudi kaum Nasrani berhasil. Hanya segelintir orang saja yang masih konsisten di atas ajaran Nabi mereka sallallahu alaihi wa ala wasallam. Kita kata segelintir orang, sedikit sangat sedikit. Dari cara hidup mereka, ala islami nah sistem pendidikan mereka pendidikan nabawi mereka dari itu menggunakan sistem pendidikan nah bangsa penjajah barat mereka tidak senang dengan cara hidup kaum barat mereka masih konsisten di atas apa yang mereka dapati dari Rasulullah SAW yang dipraktekkan oleh para sahabat dari Allah alaihi Wasallam. Waktu haddara Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan akan hal tersebut. Beliau telah mewanti-wanti. Itu kapan? 14 abad yang silam sudah ada. Sudah ada peringatan dari beliau. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia bagian daripada mereka. Barang siapa yang menyerupai kaum Yahudi berarti dia Yahudi. Barang siapa yang menyerupai kaum Nasoro berarti dia bagian daripada kaum Nasoro. Ini makna dari hadis yang barusan kita baca dan hadisnya sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berarti Tirmizi, Abu Daud dan yang lainnya. Artinya jangan jangan bermudah-mudahan ketika ber, mencontoh orang-orang kafir dalam segala hal, dalam pemikiran, dalam pola hidup. Nah, bahkan cara makan pun kita terlarang untuk mencontoh mereka. Ada cara makan ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu beliau telah memberitakan dengan ucapan beliau la tattabi'anna sunana man kana qablakum Hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Kalian pasti akan mengikuti tradisi orang terdahulu sebelum kalian. Sampai-sampai jika mereka masuk ke dalam lubang bob, niscaya kalian pun akan masuk ke dalamnya. Dalam hadis yang selengkapnya disebutkan juga shibron bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Eh, kalian pasti akan mengikuti tradisi umat terdahulu, bahkan Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bukan lagi kita di sini, mereka di sana kita mencontoh namun dari jarak jauh, bahkan tidak. Seandainya pun mereka orang kafir masuk ke dalam lubang bob, bob adalah hewan naam mamalia dari padang pasir, habitatnya di padang pasir, <clears throat> hewan melata di padang pasir. Yang mana dia membuat tempat persembunyiannya, persembunyiannya dari dalam tanah dan sangat sulit untuk ditangkap, didapati. Karena terkadang lubangnya tersebut selain dia dalam, dia pun bercabang. Bisa jadi muncul di lubang sini, dia akan, nah dia masuk dari lubang sini, muncul di lubang yang satu, di lubang sana. Dan itu banyak cabangnya. Artinya gambaran dari Nabi saw Bob sangat sulit untuk ditangkap. Karena dia membuat lubang yang sangat sulit, dalam, berkelak-kelok, bercabang, tembus sana keluar sini, masuk di sini tembus di sana, namun kalau seandainya orang-orang kafir masuk di dalam lubang tersebut yang sangat sulit untuk masuk, keluarnya juga sulit, niscaya ada dari umat ini pun yang akan mencontoh mereka. Meskipun sulit untuk mencontoh mereka. Bukan gampang untuk untuk naam mencontoh orang kafir. Kalau Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara?" Wahai Rasulullah, apa yang kau maksud adalah mereka Yahudi dan juga Nasara? Qala faman? Kata Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, memang sudah dari hadis ini bahwasanya kalian pasti akan mengikuti tradisi orang Yahudi, akan mengikuti tradisi orang Nasoro dalam penampilan, dalam berpakaian, dalam pola hidup, mendamping pendidikan, dalam menjalin rumah tangga, dalam bermuamalah, dalam jual beli, dalam seluruh aspek kehidupan. Dan ini Nabi SAW beritakan perhatikan, beliau bawakan dengan lafad latat tabi'anna, lam penegasan. Ditutup juga dengan fil motore yang diakhiri dengan nun penegasan, tauqid. Pasti terjadi dan sesuai dengan apa yang beliau beritakan. Allahu musta'an terjadi. Ini berita bukan pembolehan, tapi wanti-wanti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seandainya zaman tersebut sudah ada, nah jangan kalian ikut terjerumus ke dalam fitnah yang beliau wanti-wanti ini. Hendaknya kita sebagai kaum muslimin, hendaknya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah bangga dengan agama kita, bangga dengan madhab kita, nah maksudnya bangga dengan manhaj kita saya kita terbedakan dari yang lainnya. Agama yang Allah Subhanahu wa taala unggulkan lebih daripada agama-agama yang lainnya. Kita ridho Allah sebagai agama kita, Rasul Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabi kita, Islam sebagai amal agama kita. Kita tidak menginginkan pengganti selain itu. Kita bangga juga dengan nama mengikuti para salaf ridho Allah alaihi majma'in. Tidak ridho dengan madhab-madhab yang lainnya, manhaj-manhaj yang lainnya, fikroh-fikroh yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul billahi qul qul fadlillahi wa fa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un." Katakanlah ya Muhammad, hendaknya dengan karunia Allah dan anugerahnya Fabidzalika falyafrahu eh hendaknya dengan hal tersebut kalian bangga, kalian senang, tidak perlu mencari yang lainnya. Kita ridho agama Islam sebagai agama kita. Kita ridho madhab salaf manhaj salaf sebagai mana nah manhaj kita. Dan inilah simbol dakwah ahli sunnah. Nah, terus memerangi tersambung dengan orang-orang kafir. Dengan cara mereka sendiri dulu yang menerapkan tentang hidup ala metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka tampil bahwa kita adalah pengikut setia Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dari berpakaian, hidup bertetangga, berkeluarga. Dan seluruhnya kita ketahui itu adalah bagian daripada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha semampu mungkin untuk menerapkannya dan tidak meninggalkannya semampu kita. Serta kita pun berusaha untuk enam selain untuk menerapkan pada diri kita, keluarga kita juga kita ajak orang lain untuk mengamalkan hal yang sama. Dengan kata lain emang dakwakan. Wa tuhadzirun nasa minal ghazwil fikri serta ahlu sunnah wal jamaah juga ada ahlu sunnah memberikan peringatan kepada umat manusia dari perang urat saraf. Perang opini. Ini yang kaum muslimin tumbang. Mungkin kaum muslimin menang ketika perang fisik. Karena selalu datang pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tidak sadar bahwasanya ada perang yang lebih lebih samar. Yang terkadang kaum muslimin tidak sadar akan hal tersebut. Ini dia. Perang urat saraf bukan dengan kekuatan, bukan dengan mengangkat senjata. Karena orang kafir tahu bahwa ketika mereka perang mengangkat senjata dengan orang muslim selalu kalah. Sejarah mencatat akan hal tersebut. Namun mereka kalah dan tidak sadar ketika diperangi dengan cara perang opini. Kal hizbiyah lati roda mustawradatan min adai Islam Beliau sebutkan di antara contoh bentuk perang urat saraf dari orang-orang kafir adalah al-hizbiyah, pengelompokan. Yang mana ini adalah bagian daripada selipan yang masuk dari musuh-musuh Islam yang diadopsi oleh agama Islam. Al-Hizbiyah. Hizbiyah bukan datang dari agama Islam. Dari mana asalnya? Dari Yahudi, dari Nasoro, dari musyrikun. Cara kita bahas hal ini beserta dalilnya pada pertemuan sebelumnya. Dari judul bab yang sebelumnya bahwasanya Al-Hizbiyah pengelompokan adalah tradisi umat terdahulu orang kafir. Masuk ke dalam agama Islam sebagai selipan. Nah, diadopsi oleh agama Islam. Dan berdasarkan atau enam dengan hizbiyah inilah kaum muslimin melemah. Dengan hizbiyah inilah kaum muslimin gampang dikontrol oleh orang-orang yang bukan berasal dari mereka, jadi dari luar. Ada kelompok ini, kelompok ini, ada kelompok nah memang tersebutkan nama Islam, ada lagi yang satunya lagi berbeda dengan kelompok yang pertama. Akhirnya jadilah berkelompok-kelompok. Seakan-akan Islam itu enam banyak, wailah Islam itu satu. muslimin muslimina lihim ahzaban wasiyaan wali quwwatihim. Dengan tujuan apa? Pengelompokan tersebut, al-hizbiyah tersebut untuk memecah belah kaum muslimin, menjadikan mereka berkelompok-kelompok dan berjamaah-jamaah. Dengan maksud dan tujuan untuk melemahkan kekuatan mereka. Dan ini kebanyakan kebanyakan kaum muslimin tidak menyadarinya. Kita katakan berulang-ulang bahwasanya hanya ahlu sunnah wal jamaah saja yang memikirkannya, yang memahaminya. Bahwasanya pengelompokan adalah cara ahlul batil untuk memerangi agama Islam dan kaum muslimin. Kata beliau berikutnya, wallahu qad haddara min at Allah Azza wa Jalla telah memberikan peringatan dari berpecah belah. Berarti kayak berbeda pendapat. Faqala kata Allah, "Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Allah katakan bahwasanya janganlah kalian berbeda pendapat. Niscaya kalian akan berugi dan akan hilang kekuatan kalian. Nah, ini ayat yang paling utama menerangkan tentang perpecahan umat Islam adalah sumber melemahnya kekuatan mereka. Dan orang Yahudi, orang Nasoro tahu kalau perang dengan kaum muslimin, biayanya akan lebih besar. Mungkin korban jiwa mereka akan lebih banyak. Dan sejarah mencatat demikian. Mereka cari cara yang mudah. Cara yang enam, menipu daya kaum muslimin dengan cara membuat mereka berpecah belah. ومن الغزو الفكري الذي دخل على المسلمين الدشوش وهو البث المباشر والتلفزيون التي فيها من البلاء ما الله به عليم berikan sebutan kepada kita di sini dan ini hanya ahlu sunnah wal jamaah saja yang terhindar dari fitnah ini wallahu musta'an di antara perang opini yang masuk terselip ke dalam agama Islam dan kaum muslimin adalah parabola dikatakan sini ad Demikian juga televisi. Yang mana di dalamnya terdapat musibah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, kelompok mana yang selamat dari televisi? Cuma ahlu sunnah. Yang lainnya tidak. Maka mereka bergembira ria. Nah, menggunakan televisi tersebut. Wallahu musta'an. Begitu banyak doror di dalamnya. Nah, paling pertama adalah nah, mempertontonkan hal-hal yang merusak akidah kaum muslimin Teman kami pernah menceritakan dia juga pernah diaman. Nah, dia mengatakan bahwasanya dia punya keponakan kecil. Usia Mumayyiz sekitar 6-7 tahunan. Dia ketika marah kepada orang tuanya, ada satu yang diminta dari orang tuanya, kemudian orang tuanya tidak memberikan. Dia mengatakan bahwasanya sambil dalam keadaan marah, dia bilang, aku akan angkat rumah, aku banting rumah. Dari mana dia nonton? Dari nah, dari tontonan yang dapat jadi di televisi, film kartun. Artinya apakah masuk di akal anak kecil dengan umur usia 6 atau 7 tahun mengangkat rumah kemudian dia membantingnya? Ini terucap dari lisan dia karena itulah yang dia selama ini lihat di di tontonan. Orang tuanya sendiri yang mengajarkan dia. Jadi sangat berbahaya. Sangat bahaya. Jauhkan anak-anak kita dari enam hal semacam ini. Tontonan yang tidak menuntun kepada kebaikan. Di dalamnya dipertontonkan kekafiran, di dalamnya dipertontonkan kesyirikan, di dalamnya dipertontonkan tentang nah, melihat kepada lawan jenis, laki-laki melihat kepada perempuan, perempuan melihat kepada laki-laki. Alun tidak ada gunanya. Kalaupun seandainya ada sesuatu yang bermanfaat di dalamnya, sama persis dengan apa yang Allah terangkan tentang khamar. Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Dan kita katakan sekali lagi bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah satu-satunya kelompok yang selamat dari perkara ini. Nah, artinya kalau ada orang yang mengaku ahlu sunnah, dakwah sunnah, kemudian ikut berpesteria di dalam televisi, kok ini bukan ahlu sunnah. Kalau salat wal masrohiyat al ma'iyah. Boleh katakan di sini seperti sinetron, atau drama yang mesum eh, ya al-ma'iyah wa syaitarul kasid bisautin mutarribin wal mutarribat demikian juga kaset-kaset rekaman berisikan enam penyanyi laki-laki dan perempuan wa isyritutul video allati absadat abna abna'i wa abnai muslimin demikian juga kaset-kaset video yang merusak putra-putri kaum muslimin waliyadillah Nah, intinya hal tersebut bersihkan, bersihkan dari nah ruang lingkup ahlu sunnah wal jamaah. Pertama per individu kita, keluarga kita, komunitas kita semua, jangan. Kalau kita adalah ahlu sunnah wal jamaah, realisasikan akan hal tersebut. Ini simbol dakwah ahlu sunnah yang kita pelajari, tinggal butuh untuk dipraktekkan dalam keseharian kehidupan kita. Ahlu sunnah yang lemah, ahlu sunnah yang lembek ketika masih ada televisi di dalam rumahnya. Nah, demikian kita katakan. Syekh Mukbir ketika beliau ditanya bagaimana solusinya untuk keluar dari fitnah televisi, nah pada sebagian orang terkadang dia jual, dia pergi dia jual. Kemudian uangnya dimanfaatkan untuk yang lain. Adapun Syekh Mukbil ketika ditanya, solusinya adalah satu, alfas, kampak, dihancurkan selesai. Karena ketika dijual, Nah, dia muncul sesuatu yang haram, artinya sesuatu yang diambil dengan cara yang haram, ya harta yang diambil dengan cara yang haram juga hasilnya akan haram. Karena pertama, dia jual kepada orang lain, orang yang lain orang lain akan tersesat, menghasilkan perkara-perkara yang terlarang. Diambil harta dari situ. Jadi satu-satunya solusi untuk tobat dari televisi adalah enam kampung. <clears throat> Wa minal ghazwil fikri alladhi yuhaddir minha ahlus sunnah dan mungkin ini besok kita akan ambil ada demokrasi yang boleh di sini bahwasanya di antara perang opini yang ahlu sunnah juga memberikan peringatan kepadanya adalah enam tatanan bernegara yakni demokrasi.